demikian eh, kajian untuk pagi hari ini bagi ikhwah atau umat yang ada pertanyaan mohon untuk ditulis dan diberikan kepada panitia. Pengumuman untuk kajian ahad keempat, ahad besok, insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Safrudin melanjutkan pembahasan kitab Lemahatul Itikab. Kajian akan disampaikan pada pukul 9 lebih 45 sampai selesai di Masjid Al-Iqtisam Tambak Toyolor. Kami mengucapkan jasa kemuliaan khairan kepada hadirin kaum muslimin yang telah bertahun demi terselenggaranya kajian rutin Sunnah wal Jamaah di Kota Semarang ini dan kami mohon bagi ikhwah sekalian yang hadir dan kaum muslimin untuk tahun bisa menghubungi panitia. Demikian pengumuman dari panitia, jazakumullahu khairan. Baik, bismillah. Ada pertanyaan? Adapun Hotiun. Apakah termasuk dari Syiah? Uh, adapun Hudiyun termasuk Syiah apa? Hudiyun itu adalah Syiahnya ada Syiah Rafidah. Hudiyun adalah memiliki Syiah, tidak ah, Syiah Rafidah. Kemudian, kalau Fikum, disebut oleh para ulama bahwa ya Rafidah adalah kafir. Rafidah adalah kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini 12 imam ini adalah lebih mulia dari para malaikat dan para rasul. Kemudian mereka mencela para sahabat. Mereka juga mencela para sahabat bahkan yang saya kira anda dengar di negeri Iran sana mereka meletakkan nama Abu Bakar di sama Umar di WC-WC mereka. Jadi di Iran itu saking bencinya mereka terhadap para dua sahabat ini meletakkan Abu Bakar di pijakan kaki yang kanan di WC, kemudian Abu Umar di pijakan kaki yang kiri. Jadi kalau untuk berak BAB di sana hati-hati. Ya, saking bencinya mereka terhadap Abu Bakar Umar ya mereka membuat WC dengan tulisan Abu Bakar Umar di pijakan kaki tersebut. Kemudian untuk menakuti Akidahnya adalah akidah Rafidhah. Kemudian juga beberapa hukum <clears throat> yang mana Hudi ini adalah sebenarnya nama satu partai atau ah, kabilah ya yang memiliki kabilah yang tadinya tidak kuat kabilah yang kecil namun ketika kaum muslimin lemah para ulama kita lemah ya tidak berani menjelaskan tentang syiah ar yang sebenarnya maka semakin kuat kedudukan Hutiun di negeri Yaman. Oleh karena itu, Bapak agar Islam sekali lagi tidak agar akidah tidak agar akidah tidak tidak tersebar di kalangan kaum muslimin maka mulai dari sekarang terus kita ingatkan kaum muslimin untuk apa berhati-hati dari akidah Syiah. Jangan sampai terlambat bagaimana yang ada di di negeri Yaman ya Memang negeri Yaman saya majak dahulu majak zaman. Zamannya Ashokani, Asanani, ini Syiah memang luar biasa dakwah yang ada di sana. Namun kemudian semenjak setelah datangnya dakwah Syekh Mubin, maka hilanglah dakwah ar rabibah Hilanglah dakwah Rafidhahnya sudah mengecil. Ya, tidak terlihat dakwah ar rabibah yang dahulunya begitu jaya. Akan tidak sepeninggal Syekh Mubin rahimahullah taala Houthi kembali menyusun kekuatan mereka dan kita lihat sekarang terjadilah apa yang terjadi mereka bisa menggulingkan daulah Islamiah yang ada di negeri Yaman. Walhasil Houthi adalah akidahnya adalah akidah Rafidhah. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana cara paling mudah mengenali pengikut Syiah padahal mereka bertakiyah? Antum bisa lihat pertama adalah dari tata cara ibadah mereka. Ya. Jadi kalau orang-orang Syiah yang sudah benar-benar uh, ini kadang-kadang mereka ibadahnya itu nggak bisa menyelisih. Ibadah mereka Allahu Akbar itu nggak sedekap ya, Tangan lurus. Setiap ruku angkat tangan. Kemudian setiap mau bagi sujud angkat tangan mau duduk. Setiap mau sujud lagi duduk alat tahan lagi. Ini adalah ibadahnya Syiah. Dan ketika kita sebagian teman kita sholat di Masjid Son'a, itu semuanya lurus tangan mereka. Ya, lurus tangan mereka, hanya ikhwan kita sendiri yang sedang. Tapi kita, kita itu bingung. Eh, kok saya sholat kok kalian dirinya semuanya lurus tangannya, tidak sedakem. Dia kemudian hanya sholatnya tidak khusyuk, kemudian setelah salam jatuh lari keluar. Anak wajib terjadi apa-apa. Jadi ciri-ciri mereka adalah ibadahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari peringatan-peringatan mereka. Ya, ketika tanggal 10 Muharram bagaimana? Apakah mereka memperingati Karbala, kemudian memperingati hari ulang tahun, hari meninggalnya uh, Al Hussein Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian juga dilihat dari tokoh-tokoh mereka. Tokoh yang berbahaya di Indonesia adalah Jalaluddin Rahmat. Tokoh Syiah yang tersohor, termasuk di negeri Indonesia ini. Waspadai dengan bahaya orang tersebut. Karena punya kedudukan penting di pemerintahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa mm, terus berkembang di pemerintahan kita. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh-tokoh di Indonesia yang perlu diwaspadai? Yang tadi, Jalaluddin Rahmat, Quraisyahab, ya, Quraisyahab, yang tahu pernah dia di televisi ya ada dikirimi uh, ah, suaranya dia bahwasanya Nabi Alaihissalam itu tidak masuk Nabi SAW itu masuk neraka seperti kita ini nas langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa jadinya dia mengatakan Quraisy mengatakan bahwasanya tadi itu wakaribu Innakum lan tanju bi amalikum wala anta ya Rasulullah wala ana. Ih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kamu tidaklah sekali-kali akan berhasil sukses selama dari sisa di neraka. Sampai engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga tidak akan selamat. Nah, ini Rasulullah mengakui dirinya masuk ke neraka kata kata dia. Unduru. Alhamdulillah setelah itu kemudian kaum muslimin langsung memprotes kepada pihak stasiun televisi. Akhirnya Pak Quraisyah mengklarifikasi, oh enggak maksudnya begini, maksudnya begini. Coba lihat, kenapa dia mengatakan itu sengaja ketika dia menawah melantar melontar melontarkan opini atau statement seperti ini ada nggak reaksi dari kaum muslimin kalau tidak ada reaksi besok akan membuat statement akidah yang kedua akidah yang ketiga kok ternyata ternyata setelah korupsi sedikit ini aja kok ada pergerakan ada protes dari kaum muslimin hanya dia berhati-hati oh ternyata kaum muslimin masih kuat ini ya masih kokoh masih paham dengan akidah Islam yang bagus makanya pak dia akan nanti sesat berubah. Apa? Politik dia untuk apa? melajarkan kesesatan, kesesatan dia dia. Waspadai dengan Quraisyab. Dan juga Jalaluddin Rahmat. Ini dua tokoh yang anak ketahui di Indonesia. Mungkin bisa nanti dilihat di majalah syariah. Ya, tentang bab, apa tentang ini masalah uh, Syiah. Di situ mungkin akan disebutkan tokoh-tokoh Syiah yang terkenal di Indonesia. Bagaimana dengan tiga Yahudi yang ada di Yaman, apakah termasuk yang dikafirkan atau belum? Kalau mereka berakidah Rafidah, maka itu dikafirkan. Kalau mereka hanya ikut-ikutan saja, maka disebut oleh para ulama, kalau seandainya mereka ikut-ikutan, itu dengan ikuti, memberontak, maka diikomatul hujah kepada orang tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan orang awamnya Rafidah tetapkah kafir. Kenapa? Karena dia menolong apa membela membela para pemimpin-pemimpin mereka, para imam-imam mereka. Ya, ini sebagian ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, tidak membedakan antara orang awam sama orang sama tokoh-tokohnya. Sebagaimana Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin, tidak membedakan tokoh-tokoh musyrikin dengan orang-orang awamnya. Ini cedera dari para ulama yang mengkafirkan apa awam yang Rasulullah karena mereka terang-terangan membela tokoh-tokoh mereka. apabila tidak membela, maka perlu diikomatil hujah kepada mereka. Bagaimana dengan perjanjian damai yang dilakukan oleh sebagian ulama di Yaman? Dan apa alasan perjanjian tersebut? Bagaimana sikap yang benar terhadap perjanjian damai dengan Syiah Houthi tersebut? Wabarakatuh. Sebenarnya Syiah ini yang kita alami di Yaman itu adalah yang dialami adalah modal cuma teror dahulu. Jadi ketika Syiah berusaha untuk menggulingkan beberapa kabilah-kabilah, kemudian Marxis Muhammad Al-Imam diancam. Kalau kamu tidak mau menandatangani apa ah, perjanjian ini, maka kamu akan diserang oleh kami. Yang mana di perjanjian tersebut dia mengatakan bahwasanya kami dan Syiah Rafidhah Tuhannya satu. Apa? Tuhannya Ali bin Abi Thalib. Dan menolakkan menawarkan siapa? menolakkan Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau mau sama Imam sepakat bahwasanya pak Tuhannya Ali bin Abi Thalib. Kalau maunya mau ikuti akidahnya Syiah. Dalam perjanjian itu perjanjian yang kufur. Disebut para ulama perjanjian yang ditandatangani oleh muatan iman dengan Syiah Rafidhah adalah perjanjian yang penuh dan kekufuran. Yang mengatakan Rob kita satu, Nabi kita satu, Imam kita satu, agama kita satu, Al-Quran kita satu. Padahal Pak, kita sebutkan tadi Pak, apakah Nabi kita satu? Tidak. Apakah Quran kita satu dengan Syiah? Tidak. Apakah imam kita satu? Tidak. Kalau hanya Anda meyakini seperti ini, ini bisa kuatnya di, disesatkan dengan perjanjian tersebut. Akhirnya para ulama menghukumi Sri Syahubed, orang yang bertanda tangan dengan tanda tangan ini, maka dihukumi sebagai balun mobil sesat dan menyesatkan. Ini sikap para ulama terhadap perjanjian tersebut. Dan kalau lihat ternyata ada satu market namanya Syekh Abdul Razak di Damar. Syiah datang ke market tersebut. Kemudian datang para Syekh Abdul Razak. Ya Syekh, kamu ingin selamat atau ingin mati? Kalau ingin selamat, tanda tangani wasikoh ini. Percerat perjanjian bersama kami untuk damai. Dibaca perjanjiannya sama perjanjian penuh dan kekufuran. Maka kasih Abu Razak mengatakan, ambil markisku dan aku akan tinggalkan markis. Markis saya ya, saya tidak mau menandatangani perjanjian yang penuh dan kekufuran ini. Ya, gagah, tegas, tidak seperti Muhammad Al-Imam, ketakutan. Allah, Pak, mahatnya markisnya dihancurkan oleh oleh Syiah. Akhirnya Syiah kemudian, oh gitu ya, ya sudah, kamu dulu pergi. Akhirnya Pak, dia pergi dan dibiarkan dakwah terus berkembang. Artinya Pak, dari saya di situ cuma ancaman saja terkadang. Syiah cuma mengancam, mengancam saja. Oleh karena itu para ulama tidak mengambil udur terhadap Muhammad Al-Imam. Apakah benar wahai Muhammad Al-Imam? bahwa Syiah akan menyerang Anda. Ya, Justru kalau maunya seandainya Anda berfatwa jihad untuk memerangi Syiah dan kemudian mendorong pemerintah untuk apa? Bangkit, memerangi para pemberontak ini justru akan menguatkan apa? Islam. Justru ketika Syiah memberontak, tidak ada satu ulama pun berfatwa jihad di negeri negeri Yaman. Artinya Pak, ulama yang punya bimbingan. Eh, para pemerintah kita, presiden, kemudian para tentara-tentara sana tidak punya bimbingan dari para ulama. Bagaimana menghadapi para pemberontak ini? Ya, bagaimana menghadapi mereka? Alasannya ulama berfatwa Wajib bagi pemerintah memerangi mereka. Kalau seandainya mereka bukan kafir, maka diperangi karena mereka mem memberontak. Kalau seandainya Anda berpendapat tidak kafir wahai Muhammad al maka fatwakan jihad untuk memerangi mereka dalam rangka apa? Karena mereka mem memberontak. Sehingga Bapak Rasulullah ini yang perlu diperhatikan. Wajib para ulama di negeri Mamlak Arabia dan juga sebagian ulama di Yaman berlepas diri perjanjian ini karena perjanjian ini adalah perjanjian penuh dengan kekafiran. Dan wajib bagi muatan imam untuk membatalkan perjanjian tersebut. Bagaimana nanti kalau banyak keamanannya kemudian serahkan semuanya kepada para ulama ya untuk bersatu padu kata Syekh Al Fauzan Habibullah taala kalau seandainya al Sunnah di Yaman bersatu padu memerangi Syiah maka niscaya Syiah tidak akan apa berani bercokol atau jaya di di negeri Yaman. Tetapi karena perpecahan di kalangan al Sunnah yang ada di Yaman ya akhirnya membuat lemah dakwah dan membuat lemah pula pemerintah kita. pemerintah pemerintah Yaman. Ini sudah disebutkan tadi. Dainya adalah Jalul Rahmat dan kemudian apa? Ini sekarang paling banyak yang masuk dalam kalam pemerintah itu di kalau tidak salah yang anda dengar itu di Bandung ini sudah mulai masuk ke pemerintah-pemerintahan kaum muslimin. Tokoh-tokoh syiahnya. Bagaimana kaum muslimin Ustaz, yang ber, yang anak tanyakan bagaimana dengan kaum yang tidak menyukai sunnah dengan menyebut sunnah dengan wahabi. Apakah hal ini berwalak dengan syiah? Al jawab tidak. Kita itu jelaskan bahwasanya kita itu bukan wahabi. Wahabi itu kan kakeknya saya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau umumnya anda mau jadi ahli sunnah bukan bukan wahabi tapi Muhammad Muhammadi. Kenapa? Dia membawa kita tahu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu, berarti kalau maunya Anda menjadi kita penyuruhnya Muhammad bin Wahab, maka juluki dengan Muhammad, Muhammadi, bukan Al-Wahabi. Anda salah. Karena yang mendakwakan itu Muhammad, bukan kakeknya, bukan bapaknya. Ini sebenarnya kalau kita mau jujur, ya. Namun sebenarnya bapak kalau itu julukan-julukan seperti ini kaum muslimin adalah kita tinggalkan. Ini adalah julukan-julukan yang akan mengatakan kepada fanatik, ya, kepada fanatik golongan ahlu tidak memiliki golongan tertentu. Kita nggak mengatakan kita Wahabi atau Muhammadi, tapi kita apa? Bermadhab dengan madhabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahwasanya kita adalah as-salafi. Apa yang as-salaf adalah pengikutnya para para sahabat Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Adapun kalau maunya orang yang benci kepada kita dengan ideologi kita Wahabi, maka tidak tidak melazimkan yang seperti itu. Karena apa? Merujiah, siapa saja yang bukan Syiah itu dikatakan Sunni. Hendong kalau di Irak, di Iran, selain Syiah itu Sunni. Baik itu orang awam, maupun orang ahli sunnah, itu dikatakan sun, Sunni. Maya ada itulah Sunni, berarti itu bukan si, Syiah. Hendong, makanya bapak bapak orang yang tidak beragama Syiah disebut Sunni. Dan Sunni menurut Rafidah adalah kafir. Perlu di, diperangi. Makanya kita lihat di Iran betapa banyak kaum muslimin dibunuh, digantung oleh orang-orang Syiah di Iran. Yang jelas, Assalamualaikum. Apa yang dipropagandakan oleh Syiah bang lisan Mish'ar ya itu merupakan propaganda dari mut'ah walhasil masalah mut'ah dan kemudian hukum-hukum nikah yang semarak dan ini adalah tidak diperbolehkan seperti umumnya ada orang hukum nikah dengan niat tolak ya ada orang-orang nikah dengan niat tolak maka beberapa ulama tidak boleh ya dia niatkan anak mau nikah kemudian nanti berapa jam lagi atau satu bulan saya talak dia. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini menyamai dengan mut mut'ah. Kalau anda, anda ingin nikah, maka niatkan apa? Untuk apa? Terus. Kalau ternyata kemudian mendapatkan uh, ah, perpecahan, kemudian tidak ada kerukunan di antara dua pasang komisi, maka boleh dia ceraikan. Jadi kalau sekali lagi, di sana ada nikah yang dengan niat tolak. Maka di beberapa ulama Syekh ini, ini tidak diperbolehkan. Karena ini menyamai dengan mus'ah. Sebagai ulama membolehkan. tapi dengan syarat apa? Bila apa? Dia benar-benar niatnya pertama tidak ada niat tolak. Kemudian dosa aku satu bulan, kemudian ingin misalnya cerainya maka tidak mengapa. Jika memang ada alasan, alasan yang syar'i. Bagaimana tidak kita sekarang karena Syiah sekarang mulai berani menunjukkan makarnya kepada umat Islam di Indonesia khususnya di Semarang. Barakallahu ya wah. Uh, eh, hendaklah kita bersepadu ya dengan aparat keamanan kita ya untuk selainnya kita minta mereka dukungan untuk kita menjelaskan tentang syiah karena syiah ini berani ya wah kalau mau antum lengah ya itu mereka berani membuat brutal anarkis makanya istilahnya ya, syiah ini adalah Islam yang termasuk Islam dari keras Pertama mengkafirkan orang, kalau sudah mengkafirkan orang, maka kalau antum berdiri dengan sendirian, ya, antum dengan TO oleh Syiah, maka dia dengan tidak seketiganya mem membunuh engkau. Makanya harus terlalu biasa berjalan dengan aparat keamanan, siapa ya, untuk selainnya membantu dalam mendakwakan tentang apa uh, menjelaskan tentang bahayanya Syiah baik untuk akidah kaum muslimin dan juga untuk keutuhan negara kita yang akan datang. Walhasil untuk sudahkah banyak sudah banyak beredar video ancaman ISIS terhadap NKRI? Apakah sudah dibolehkan memerangi ISIS sebelum memerangi kaum sebelum mereka memerangi kaum muslimin di negeri Indonesia ini? Sementara anggota ISIS sebagian besar berasal dari kalangan kaum muslimin. Walhasil kalau bingung memerangi ISIS adalah tugasnya aparat keamanan. Memerangi ISIS adalah tugasnya aparat keamanan. Kita tugas kita kaum muslimin menjelaskan tentang kesesatan ISIS. Kemudian ketika kita melihat ada perja, apa, uh, gerakan-gerakan yang mengarah kepada ISIS, maka hendaknya segera dilaporkan kepada aparat keamanan. Tidak boleh kita mungkin lihat oh di atas sana ada laki-laki ada ISIS. Kemudian kita susun ahlu sunnah bawa perang atau bawa tembakan untuk memerangi mereka tidak. Ya, jihad di dalam negeri adalah haknya pemerintah. Jihad memerangi para pemberontak Itulah haknya pemerintah. Ada Adapun alusunah dalam menjelaskan sesama mereka dan kemudian apa, mengajak aparat untuk apa? menghentikan pergerakan-pergerakan mereka. Anak pernah mendapati ketika sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang ada berpuluh-puluh orang berpakaian serba hitam. Setelah selesai sholat, mereka berdemo tentang Palestina. Bagaimana menasihati pemerintah tentang hal tersebut? Ya wah, sampai kepada pemerintah atau kiri memayadai untuk jelaskan kepada mereka ya toh bahwasanya demonstrasi yang seperti ini bukan dari Islam. Berbuat demo-demo di jalan-jalan menggunakan spanduk-spanduk mencela pemerintah kita, menjatuhkan kewibawaan pemerintah kita. Ini adalah akidahnya Khawarij. Orang yang kelompok yang pertama kali berdemo adalah Khawarij zaman Utsman bin Affan. Mereka berdemo, berteriak-teriak dengan senjata mereka untuk menurunkan Utsman bin Affan. Barang siapa yang suka berdemo, yang mencela pemerintah, kemudian Um, menjatuhkan di pemerintah, maka dia telah mengikuti jalannya orang-orang khawarij di zaman Utsman bin Affan. Bagaimana kalau kita mendapatkan kedua lima dari pemerintah kita? Ya kita nasihati pemerintah kita dengan baik. Diterima alhamdulillah, tidak diterima, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? diberikan hidayah kepada pemerintah kita agar pemerintah kita berbuat adil. Karena baiknya pemerintah akan baik pula apa? masyarakat kaum muslimin. Apabila kita kita, kita mendoakan jelek pemerintah kita, maka apa? Akan lahir pemerintah yang semakin buruk. Akhirnya apa? Madorotnya apa? Menimpa kaum kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi apabila ada salahnya dari penyampaian saya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kekurangan saya dalam menyampaikan dalam keterbatasan dan juga keterbatasan ilmu. Dan apabila benarnya itu semuanya semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu ketika anda bisa lihat di buku-buku syariah telah banyak pernah ditulis tentang Syiah. Anda bisa lihat di majalah syariah yang telah lama itu akan dijelaskan lebih luas tentang bagaimana akidah kita Syiah. Dan ini wajib bagi setiap kaum muslimin, terutama para mahasiswa, untuk mengetahui hal ini karena banyak dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia tertipu. Akhirnya mereka mengambil beasiswa gratis ke Iran dan kemudian apa? Akhirnya pulang dengan membawa akidah akidah Syiah. Sekarang katanya hampir ya walaupun ratusan pelajar di Indonesia sudah berangkat ke ke Iran untuk mengikuti belajar gratis beasiswa di di negeri Iran, termasuk Mesir, hampir seribu pelajar Mesir berangkat ke ke Iran untuk apa belajar ke negeri Iran belajar tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Ini sangat membahayakan. Coba bayar kalau ribu pemuda kaum muslimin belajar ke Iran, kemudian pulang, apa jadinya negara Indonesia nanti. Kalau nanti bapak, Barakallahu wahai para pemuda Islam yang suka dengan ahli sunnah wa, wa salafi, bersemangatlah untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, karena dengan kita mengkaji agama yang benar, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kelompok yang benar dari kelompok yang sesat. Ini dengan ilmu. Makanya semangatlah kaum muslimin untuk belajar ilmu agama yang yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kita tunggu doa kafaratul majlis.